Pertanyaan yang pertama, apa saja rambu-rambu atau batas batas bermuamalah dengan para hizbiyin. Ya. Ketika kita tahu bahwa seseorang itu terjerat hizbiyah, maka seorang yang dalam jeratan hizbiyah ada dari mereka yang tergolong sebagai para penyeru hizbiyah atau pelopor hizbiyah. Ada pula di antara mereka bukan sebagai pelopor hizbiyah dan penyerunya, tapi hanya sebagai pengikut. Nah, di antara pengikut ini ada yang mereka telah fanatik berat dan tidak mau tahu dan tidak mau mendengar apapun yang disampaikan kepadanya dari kebenaran. Namun ada pula di antara pengikut ini orang-orang yang belum begitu paham tentang hal tersebut. Sehingga saja ketika dijelaskan kepadanya suatu penjelasan yang benar dia akan mengikuti. Nah, eh, ini wallahu alam yang nampak bagi saya beberapa klasifikasi para hizbiyin atau orang-orang yang terjerat dalam hizbiyah. Sehingga di dalam muamalah kita tidak menyamaratakan. Seorang yang tergolong pada golongan pertama yaitu para penyeru tentu kita menghindarkan diri kita darinya agar kita tidak terpengaruh ini yang disebut oleh para ulama dengan hajar al-wiqai menjauhi dalam rangka antisipasi diri kita supaya tidak terpengaruh ya kemudian lebih daripada itu terhadap golongan yang pertama ini ulama kita menganjurkan agar kita juga memperingatkan umat darinya supaya tidak terjerumus dalam hizbiyah karena dia sebagai orang yang mengajak-ajak orang lain untuk terjerumus pada kekelompokannya. Dan ini berdasarkan Hadis Nabi SAW alaihi wasallam beliau mengatakan idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha minhum faulaika alladziina samma Allah fahdharuhum kalau kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih itulah yang disebut oleh Allah itu yang dimaksud oleh Allah maka hati-hatilah kalian darinya nah di sini ada tahdir, peringatan dari Rasulullah. Tahdaruhum, hati-hatilah kalian darinya. Ya. Kemudian, ada pun golongan yang kedua, para mukallidin, ya sama, mukallidin yang muta'assibin, yang sudah sulit menerima kebenaran, kita juga hindarkan diri kita darinya supaya kita tidak terpengaruh. Atau paling tidaknya tidak terkena syubhat-syubhat yang membuat kita bisa jadi ragu terhadap kebenaran yang kita miliki. Ya, karena kata para ulama syubhat itu ya imma mempengaruhi orang atau kalau tidak akan membuat orang itu ragu. Oleh karena ya menghindari itu lebih selamat tentunya. Begitu pula ya bisa jadi juga kita mentazir orang darinya karena kekhawatiran terpengaruhinya seseorang dari orang tersebut dengan pergaulan-pergaulan dengannya. Nah ini juga sama dengan yang sebelumnya. Orang ini pun berhak untuk diperingatkan umat darinya. Adapun yang ketiga, di sini terkadang kita ada kondisi tertentu kalau ada kemampuan kita perlu mendakwahi ketika orang itu terjerumus pada hizbiyah dia bukan dari golongan pertama atau kedua orang seperti ini memerlukan upaya dari kita atau dari selain kita untuk diselamatkan namun ketika upaya-upaya itu tidak membawa hasil dan justru dia semakin kukuh terhadap hizbiyahnya, maka dia bisa kita golongkan dengan golongan kedua. Ala kulli hal, yakni kalau kita bicara orang per orang bisa jadi banyak pertimbangan dari sisi hal-hal yang lain ya sehingga terkadang ketika kita hendak bermuamalah dengan orang tertentu bisa di tanyakan kepada bagian syaikh atau para ulama ya kira-kira apa perlakuan yang tepat terhadap orang-orang semacam itu. Pertanyaan kedua, ketika tidak ketika di suatu tempat tidak memungkinkan seseorang untuk menimba ilmu dari ahli sunnah terkait ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab atau tajwid bolehkah mengambilnya dari selain sunda dengan pertimbangan masa dan mudarat. Kalau secara teori apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini ya sebagian ulama membolehkan ya itu secara teori tapi kalau dalam kenyataan kita bicara di zaman sekarang ini Walhamdulillah perangkat untuk mempelajari ilmu alat banyak. Seandainya tidak ada orang yang mengajari kepada kita, sekarang kita bisa belajar melalui berbagai fasilitas yang ada dengan teknologi sekarang ini. Ya. Jadi ketika kita bicara wakil, Insya Allah di sana akan ada jalan keluar. Untuk kita tidak belajar dengan ahli bid'ah walaupun dalam bab ilmu alat. Ya. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada dan sulit belajar melalui media-media yang lain, harus adanya talaki dan adanya adalah dia seorang yang terpengaruh bid'ah. Nah, dalam kondisi seperti itu dibolehkan dia belajar pada batas tertentu dan dengan tentunya catatan-catatan sebagai rambu-rambu dalam dia belajar dengannya ya misalnya orang tersebut yakni mengerti tentang kondisi gurunya dan berhati-hati daripada bid'ahnya dan beberapa syarat-syarat yang lain yang perlu diperhatikan. Allah a'lam. Pertanyaan ketiga, berkelompoknya muslimin di dalam berbagai negara di berbagai benua yang berbeda, apakah ini termasuk hizbiyah? Ya, sekedar mereka berada di negeri mereka, dan mereka punya eh, janji setia atau bayat kepada pemimpin negeri-negeri tersebut bukan termasuk hizbiyah. Ya. Kita di Indonesia teman kita yang di Malaysia misalnya ya masing-masing di negerinya pemimpin mereka muslim masing-masing punya bayat kepada pemimpin yang muslim Artinya baiat di sini adalah keyakinan bahwa dia harus menaati pemimpin tersebut pada perkara yang baik. Ini adalah aturan Islam. Ini adalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dan itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW pada hadis yang tadi kita baca wa in ta'ammara alaikum abdun walaupun memimpin kalian seorang budak dalam riwayat yang lain, Abdun Habashi, budak dari Habasyah. Ya, jadi yang seperti itu bukan hizbiyah. Tapi kalau kita berniat bahwa ketaatan kita kepada pemimpin kita di suatu negeri karena kesukuan, nah ini lain lagi. Innamal amalu bin niat. Amal-amal itu dengan niatnya. Ya, dia taat kepada presidennya. Kenapa? Betul-betul karena nasionalisme. Bukan karena unsur din. Lain lagi kalau seperti itu. Seorang muslim, ya, dia tahu karena pemimpinnya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ya, jadi niat mempengaruhi. Niat mempengaruhi. jelaskan tentang ketaatan kita sebagai pekerja dengan pihak Saudi terusus di Masjidil Haram. Ya. Ketaatan kita kepada pemerintah Saudi Arabia e, ketika kita berada di sini maka kita wajib menaati karena ketika kita masuk ke suatu negeri tentu secara langsung atau tidak langsung kita sudah terikat dengan apa aturan di negeri ini ya kita masuk dan terikat dengan aturan di negeri ini sehingga bagi kaum muslimin yang di Indonesia di tempat lain ketika masuk ke Saudi Arabia dia wajib menaati peraturan yang ada di sini karena jelas waliul amr yang di sini adalah seorang muslim apalagi kita tahu bagaimana perjuangannya di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dicontohkan ketika kita dimintai tolong untuk mendorong jamaah, saya nggak tahu. Mungkin terkait dengan aturan. Ya. Jelas ikuti aturan pemerintah di sini. Apakah Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa? Dan bagaimana hukum menziarahinya dan menulis nama orang yang menulis dan menulis doa? Apa adanya sepanjang uh, <clears throat> atau sampai saat ini saya tidak tahu ada dalil yang sahih yang menerangkan bahwa disitulah tempat bertemunya Adam dan Hawa. Ya. Dan terkait dengan menziarahinya, kalau dimaksud dengan ziarah di sini artinya e, karena apa? Maziyatul makan keistimewaan tempat itu maka tidak boleh. Ya, karena la tusaddu rihal illa ila salatati masajid. Tapi kalau seorang seperti yang terjadi pada jemaah-jemaah umroh, ya setelahnya melihat tempat-tempat itu sebetulnya hanya sebagai rekreasi, ingin mengetahui bukan Jabal Rahmahnya, tapi ingin mengetahui Masyairul Hajj, tempat-tempat dilaksanakannya haji. Yang seperti ini dia ada masalah, ya itu hanya istilahnya perjalanan yang mubah ya bukan karena maziyatul makan keistimewaan tempat sama sekali tidak ada niatan itu tapi sekali lagi kalau ada uh, keyakinan maziyatul makan keistimewaan tempat dan dia berkunjung karena itu maka ini adalah beda. bagaimana dengan orang yang mengatakan Islam ya Islam. Tidak perlu dikotak-kotak dengan salafi atau wahabi. Ah. Istilah salafi bertentangan dengan Quran dan hadis atau tidak. Kalau itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka tidak mengapa. Tapi kalau itu bertentangan dengan Quran dan hadis, maka tidak boleh. Nah, sekarang apa makna salafi? Makna salafi adalah yang mengikuti salafus salih. Siapa itu salafus salih? Salafus salih adalah para sahabat. Nah, di sisi mana tercelanya? Ketika seorang mengatakan bahwa dirinya adalah salafi dalam arti kau mengikuti as-salafus salih para sahabat. Ini justru sesuai dengan agama, sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah. Alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa'ir Dan yang kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya. Oleh karenanya para ulama kita seperti Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan la liman i'taza uh, salafiyah atau yang semakna dengan itu. Saya kurang hafal lafalnya. Tidak ada aib bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Ditekankan pula yang seperti ini oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Syalbani, para ulama kita. Mereka lah para ulama ahlul hadis di zaman ini. Ya, mengatakan seperti itu. Sehingga uh, ucapan salafi atau salafiyah ini bukan dari hizbiyah karena ini adalah mengandung sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun Wahabi ini sekarang kita katakan siapa yang mengatakan begitu? Istilah Wahabi bukan muncul dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tapi muncul dari siapa? Usum. Para musuh-musuh dakwah Syekhul Islam bin Taimiyah, eh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang ingin menjauhkan umat dari akidah yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Sehingga istilah ini ya para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tak pernah mereka mengkampanyekan ya, bahwa mereka adalah Wahabi atau golongan Wahabi tidak pernah, tahu saya tidak pernah seperti itu. Tapi ini justru sebaliknya istilah yang dimunculkan oleh musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kepada beliau dan pengikutnya. Ya. Bagaimana hukum penghasilan seorang wanita yang bekerja di Mekah? Di sebuah rumah majikan, apakah bisa dikatakan penghasilan atau gajinya bercampur antara yang halal dan haram? Yani maksudnya terkait dengan dia pergi tanpa mahram mungkin ya. Kalau itu yang dimaksud, kalau gajinya halal karena dia gaji berdasarkan pekerjaan yang halal selama ini pekerjaan yang halal yang kita bicara pada pekerjaan yang halal. Tapi dia berdosa dari sisi kepergiannya tanpa mahram. Ya, sehingga Allah alam terkait dengan gajinya insya Allah tidak ada unsur keharaman, tapi dia dosa dari sisi lain. Allah alam. Bagaimana kedudukan suami yang membiarkan istrinya yang kabur dari majikannya dan kerja di luar rumah yang lainnya tanpa ada iqamah. Nah, ini melanggar melanggar waliul amr. Ya, ini jelas dosa yang lain. Apakah masalah tato dan video merupakan khilaf yang mu'adzabar tato tato haram jelas hadisnya Nabi SAW la'anallahu al-washimah wal mustawshimah ya Allah melaknat orang yang mentato dan minta ditato wanita yang mentato dan yang minta ditato dan di sini bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki yang mentato atau minta ditato. Tentang video, yakni terjadi khilaf di antara ulama sekarang ya, namun Allah alam yang rajih uh, tidak boleh ketika itu dimaksudkan uh, rekam gambar makhluk bernyawa. Ya. Yeah dan apalagi hanya sekedar untuk kenang-kenangan tapi mungkin e, kalau dalam kondisi tertentu yaitu bukan karena kenang-kenangan dikroyat bukan jadi karena misalnya suatu data ya nah ini Allah alam bisa jadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu ya kalau itu bersifat data namun kalau hanya sekedar maya, lelucon ya, atau apa namanya kebanggaan atau kenang-kenangan maka jangan. Banyak yang memukul balik salafiyin dengan munculnya sebagian masyarakat salafi di foto atau video. Ya. Yeah. Mungkin sebagian ulama tersebut membolehkan hal itu pada uh, eh, kepentingan mereka. Ya, kepentingan mereka. Sekarang saya melakukan atau yang ada dari rekam Masyaih dalam rangka apa? Dalam rangka main-main atau dalam rangka dakwah? Mereka berceramah biasanya kan? bukan Syekh Fauzan sedang ngopi, Syekh Fauzan sedang ngeteh, kemudian di video, ya ngobrol ke sana kemari, bukan. Ya ada Syekh Saleh Al Fauzan misalnya dalam drama. Ya. Nah, jadi jangan kemudian hal itu diperluas. Kadang sebagian orang akhirnya diwasik. Ya memperluas sehingga dia oh kalau begitu boleh ya akhirnya dia membuat kenang-kenangan dengan video-videonya tidak ulama seandainya pun mereka membolehkan mereka pada batas tertentu anggap Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam bab fotografi maruf pendapat beliau membolehkan ya dan membedakan antara itu dengan lukisan tangan namun beliau tidak kemudian memperluas masalah ini, mempermudah masalah ini tidak. Beliau pada batas tertentu membolehkan. Kalau sekitar untuk kenang-kenangan beliau pun tidak membolehkan hal itu. Jadi ini harus diperhatikan ya, Diperhatikan. Bagaimana dengan atau contoh-contoh kelompok-kelompok hizbiyah? Ya banyak sekali <clears throat> kelompok-kelompok hizbiyah ya di yakni kelas istilahnya dunia maupun kelas lokal di negeri kita sangat banyak sekali ya kelompok-kelompok jawa yang memang istilahnya dengan label jemaah Islam kelompok Islam atau partai politik ya atau kelompok-kelompok kesukuan banyak sekali nggak terhitung. Adapun yang terkait dengan eh, label-label uh, Islam, nah ini yang perlu kita waspadai. Jamaah-jamaah dakwah yang ada pada umumnya. Kalau kelas dunia misalnya, kaum Muslimin, ya. Uh, Hizbut Tahrir, Jemaah Tabligh, kemudian sekarang Daesh, ya. kemudian eh, Al-Qaeda, semuanya adalah kelompok-kelompok Izbiyah. Mereka terikat dengan syiar-syiar mereka dan pimpinan-pimpinan mereka dan sesuai dengan syariat Islam. Di negeri kita juga ini semua hampir ada. Semua yang tadi kita sebut di negeri kita juga ada. Dan yang lokal negeri kita juga banyak ya kalau dulu Nii, ya kemudian Nii pun berpecah-pecah sekarang ada jamaah Ansor Tauhid ada jamaah Ansor Syariah ada Majlis Mujahidin masing-masing berkelompok di antara mereka ada pula yakni uh, Majlis Tafsir Al-Quran kelompoknya Sukino ada LDII Hasan Ubaidah ada macam-macam sekali. Ya, nggak terhitung. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil, ya sampai yang kelompok ngaku Nabi, Jabar, ya kan? dia ada Islamiyah, ya Ahmad Musaddiq yang ketika dibubarkan kemudian baru muncul apa kemarin ah, Kafatar ya. Nah, semuanya adalah kelompok-kelompok SB. Ya. Masih banyak lagi yang lain Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita semua dari kekelompokan kekelompokan tersebut dan menjadikan kita senantiasa di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wala dan barak kita karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya cukup sampai sini dulu.